Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-143 itu ya. Bawah itu. Naam. Pantun yang ke 104 itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah fa fi'lun Ini sambungannya dari yang sebelumnya. Wa kulluha immatus sama qurba. imatu sama qurba. Fa ta'atu awla fa fi'luhu qurba. al khususiyyati haitsu qama daliluha ka waslihi siyama. Berkaitan masalah perbuatan-perbuatan yang khusus hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau perbuatan itu memang untuk Rasulullah kita nggak boleh mengamalkannya. Paham ya seperti puasa wisal. Puasa wisal itu khusus Rasulullah. Nah, waktu itu Rasulullah banaha an sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah melarang dari puasa wisal. Kemudian ada salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil?" Wahai Rasulullah, engkau melarang tapi kenapa engkau puasa wisal? Nah, Rasulullah mengatakan, "Lastu hayatikum. Lastu hayatikum. Aku enggak seperti keadaan kalian Naam, innama us innama ut'am wa usqa. Naam, atau dalam riwayat lain innama at'ama innama at'amani rabbi naam wa asqani. Artinya apa artinya? Hanya saja aku ini diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diberi kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Paham belum? Sehingga enggak seperti kalian loh. Kalau kalian enggak mampu dan terlalu bankan gitu loh. Nah, sebutkan dalam riwayat lain kalau seandainya masih mampu dan ingin melakukan puasa, maka puasa Dawud. tadi ke afdal yang paling afdal kan? Namla afdal min Ada yang tanya lagi, ya, "Ya Rasulullah, aku masih menjumpai mampu ya Rasulullah, mampu untuk melakukannya." La afdal min ada yang tidak afdal lagi. Maksudnya bagi umatnya, nah barakallahu fikum puasa wisal yang seperti Rasulullah lakukan itu tidak diperkenankan. Karena puasa wisal itu sekarang sahur, nanti buka sore itu enggak makan, puasa juga. Pagi sahur itu enggak makan, ya. Sampai buka berikut lagi baru makan. Paham ya? Faisal. Nah, sekarang misalnya sahur ya, pagi sahur. Sore nanti tidak buka. Begitu besok lagi sahur waktu sahur itu enggak makan juga. Sampai besoknya lagi baru buka. Berarti berapa itu? Eh, dua hari. Dua hari satu malam. Ya, dua hari satu malam itu ya. Itu yang dilarang. Sebutkan dalam sebuah hadis kalau terpaksa atau dalam artian kalau mengharuskan kalian harus wisol, wisolah sama sahur saja. Jadi ternyata ada yang diperbolehkan, cuman ya istilahnya kita lebih baik kalau memilih jangan membebankan diri. Masih puasa sama sahur tuh, wisol sama sahur tuh masih sekarang sahur, bukan nanti enggak bukan, nah sahur besok makan. Tapi ya? Itu kalau terpaksa dan mau ingin wisol itu loh. Tapi kalau wisol seperti Rasulullah nggak boleh. Apa maksudnya ya? Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Nam ketika salah satu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil." Wahai Rasulullah, engkau puasa wisol padahal engkau melarang gitu loh, istilahnya gitu kan akhirnya Rasulullah mengatakan lastu kahayatikum. Aku enggak seperti keadaan kalian. Naam. Adapun aku ut'am wa usqa. Aku diberi makan dan diberi minum. Maksudnya aku diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Maksudnya itu termasuk kekhususan Rasulullah, termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terkadang ada perkara-perkara yang khusus gitu loh ya. Rasulullah itu barakallahu fikum tidur tapi hatinya tidak tidur. Nah, barakallahu fikum nama eh, ainai walam walam ya walam tanam kalbi. Maksudnya itu nah barakallahu fikum kedua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Itu termasuk urusan Rasulullah juga ya. Kalau kita tidur ya dua-duanya. Paham ya? Hati dan mata tiduran itu istilahnya. Nah, nah di sini barakallahu fikum hafizakumullah nanti termasuk kekhususan yang memang dikhususkan untuk Rasulullah ya khusus itu. Tidak boleh kita melakukannya. Mafhum? Kalaulah seandainya mau wisal kata Rasulullah dalam sebuah riwayat itu, maka wisalah sampai sahur saja. Sahur bukan, nah sahurnya itu bukan. Enggak boleh sampai besok lagi. Maksudnya ya, itu kalau seandainya mau wisal itu loh. Tapi menurut nah pendapat yang sahih dalam artian apa? Jangan melakukan sebuah amalan yang justru itu membebankan dirinya. Wa illa kalau diperbolehkan wisal seperti tadi wisalnya. Caranya yang diperbolehkan. Tapi kalau yang wisal seperti wisalnya Rasulullah enggak diperbolehkan. Paham? Nah, kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, "Fama fa'alahu sallallahu alaihi wasallam ala wajhi qurbah?" Maka seluruh apa saja yang Rasulullah kerjakan dalam bentuk qurbah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ala wajhi ta'abbud yaitu nam dari yaitu di atas sisi apa ta'abbud untuk beribadah atau dalam bentuk untuk ibadah imma an yakuma dalilun ala annahu khassun bihi fa huwa khassun. imma perbuatan yang Rasulullah lakukan tersebut telah tegak padanya dalil bahwasanya itu ada khusus, maka itu khusus. Amlum. Jadi perbuatan ibadah yang Rasulullah lakukan, kalau ada dalil itu adalah khusus, berarti khusus itu loh, nggak boleh kita lakukan. Nah, barakallahu fi. Seperti Rasulullah dahulu apa sebelum Nah, barakallahu fikum menerima wahyu, beliau tahannas, dia tahannas di, di Gua Hira. Nah, ibadah di situ. Tapi kan khusus itu. nggak boleh setelahnya kemudian beribadah di situ misalkan. Paham maksudnya ya? Naam. Aula yakuma dalilun al khususiyyah fa huwa 'amun lahu lil ummah. Atau terkadang perbuatan yang merupakan kedekatan diri kepada Allah taala dan Rasulullah lakukan kemudian tidak ada dalil yang tegak untuk menunjukkan itu khusus maka itu kembali kepada umum. Nah, umum untuk Rasulullah dan untuk umatnya semuanya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti puasa Ramadan. Ini apakah khusus kepada Rasulullah? Tidak, umum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Nah, kalau lafaznya umum ya umum itu loh maksudnya kami ya? Tapi kalau ada lafaz Rasulullah beribadah dengan sebuah ibadah tapi itu khusus, ya khusus beliau. Tidak boleh umatnya melakukannya. Mahum. Seperti misal itu. Naam. Wa kaifa la dalilun? Dan bagaimana? Kata beliau, wa kaifa la dalilun? Bagaimana tidak tegak padanya dalil? Yakni maksudnya adalah bi an yakuma dalilun 'ala umum. Maksudnya Naam tegak padanya dalil yang menunjukkan bahwasannya perbuatan itu umum. Awla yakuma dalilun la 'alal umum wa la 'alal khusus. Atau terkadang ada perbuatan yang tidak ada padanya dalil pengkhususannya, tidak ada juga dalil yang menunjukkan umum. Paham belum? Jadi perbuatan Rasulullah yang Rasul lakukan itu terkadang ada dalil yang menunjukkan itu khusus, ada juga dalil yang menunjukkan itu apa? Umum. Ada juga yang tidak tegak padanya dalil pengkhususannya, tidak pula dalil yang menunjukkan itu umum itu loh. Jadi ada tiga jenis ya, tiga jenis. Wa dalilu ala hadza qaulillah azza wa jalla dan dalil mengenai hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin. Perhatikan. Dan seorang wanita mukminah jika dia menghadiahkan dirinya untuk nabi, jika nabi ingin menikahinya khusus untuk Rasulullah. Khusus. Nams, ha? tidak diperkenankan kepada selain Rasulullah. Maksudnya apa? khalisatan laka min dunil mu'minin khusus untukmu bukan untuk kaum mukminin karena apa karena kalau kaum mukminin enggak boleh misalnya datang perempuan aku hadiahkan diriku untukmu paham ya enggak boleh ya tapi Rasulullah khusus wanita mukminah dia misalkan ingin menghadiahkan diri untuk Rasulullah paham ya nah barakallahu fikum dan Rasulullah ingin menikahinya khusus boleh tapi selain Rasulullah enggak bisa selain Rasulullah enggak bisa paham maksudnya ya harus ada pernikahan Naam, kan seperti itu. Wa atuhunna apa? Sadaqatihinna sadaqatihinna nihlah. Maksudnya apa? Suruh memberikan mahar. Nah, jadi enggak ada selain Rasulullah kemudian ada perempuan datang menghadiahkan dirinya enggak bisa. Kamu ya harus ada maharnya. Harus ada maharnya. Iltamis walau khataman hadid. Carilah mahar walaupun satu cincin terbuat dari besi. Yang jelas ada maharnya. Nah, tapi untuk Rasulullah khusus. Nah, seperti ini enggak boleh contoh. Wah, ini ada kok Eh, Rasulullah aja pernah ada seorang perempuan menghadiahkan dirinya untuk dinikah Rasulullah berarti boleh enggak? Ini khusus. Perhatikan khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus berarti ya? Naam. Ini murni hanya untukmu, bukan untuk kaum mukminin. hadza dalilun Qur'aniyun ala subutil khususiyyah. Ini ada dalil. Na'am barakallahu fikum dari Al-Qur'an yang menunjukkan apa? Ditetapkannya kekhususan tersebut. Jadi untuk selainnya enggak boleh ya? Enggak boleh. Wa min dzalika ada yang selain itu annahu yubahu lahu sallallahu alaihi wasallam an yatazawwad tis'an nisa'in. Perhatikan ini. Bahwasanya termasuk kekhususan Rasulullah, Rasulullah diperbolehkan menikahi sembilan wanita. Sembilan wanita, istrinya sembilan enggak masalah. Tapi selain Rasulullah tidak diperkenankan. Selain Rasulullah tidak diperkenankan. Maksudnya apa? Hanya empat saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa' masna wa thulatha ruba'." nikailah sesuka kalian dari kalangan wanita dua, tiga atau empat. Itu hukum asalnya. Jadi hukum asalnya justru menikah itu kalau mampu banyak sampai empat tadi itu. Kalau nggak mampu bagaimana? Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika tidak mampu berbuat adil satu saja cukup. Apa maksudnya ya? Nah menunjukkan bahwasannya kalau lebih dari empat nggak boleh haram. Ya itu Rasulullah ke sembilan khusus. Bedakan ya. Kalau khusus ya khusus itu loh. Mahum. ewan na'am. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. <clears throat> Adapun yang berikutnya masih contoh-contoh yang lainnya mengenai misal dan semisalnya insyaallah besok ya, insyaallah besok yang jelas sudah kami jelaskan bahwasanya dalil atau perbuatan Rasulullah terkadang ada yang memang khusus untuk beliau saja, ada juga yang sifatnya umum untuk beliau dan untuk umatnya, ada yang perbuatan yang tidak datang pengkhususannya